Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida. Ikhwani fillah hafizakumullah jami'an. Setelah kita menyelesaikan mengenai na barakallahu fikum hadis dikatakan munqati' nam eh, terputus sanadnya Nah, baik itu terjadi tentunya di pertengahan sanad. Nah, barakallahu fikum. Nah, adapun kalau yang terputusnya itu di awal sanad namanya adalah muallaq. Namun kalau seandainya terputusnya di akhir sanad namanya mursal. Nah, barakallahu fikum. Kemudian kalau terputusnya di pertengahan sanad, nah tapi dengan cara nah barakallahu fikum beruntut atau beruntun itu dikenal mu'dal. Tapi kalau dengan cara terpisah-pisah itu namanya apa? muqati'. Sekarang kita akan masuki apa sih mu'dal tersebut? Qala al-Imam Al-Baiquni rahmatullahi alaih wal ustaz itu min husnani. Dan mu'dal itu adalah yang dihilangkan atau jatuhnya nah perawi tapi dua orang perawi. Paham ya? Nah, yang jatuh dari hadis tersebut dua orang perawi. Jatuh maksudnya dihilangkan itu. Dihilangkan tidak disebutkan. Hadza al qismu 19 min aqsamil hadits al-madhkura fi hadza wa huwa al-mu'dal. Dan inilah pembagian yang ke-19 dari pembagian-pembagian hadis yang telah disebutkan nah pada pantun ini yaitu mu'dal. Wa qalu al-mu'dal mubtada', mu'dal itu mubtada ya Wa wasaqit khabaruh. Sakit itu adalah khabarnya. Berarti apa? Mu'dal itu adalah nah barakallahu fikum hadis yang jatuh atau hilang. Nah barakallahu fikum dua rawinya kami ya? Atau yang hilang rawinya dua orang. Nah, tapi kan belum dirinci. Hilangnya bagaimana? Tawali atau enggak tawali itu? Kalau tawali berarti secara beruntun, tapi kalau ghair tawali berarti secara apa? terpencar. Nah, tidak beruntun. Secara terpisah itu istilahnya. Nah, wa qawlu as-sakitu min Sunani, nah yang hilang dari hadis berdua orang perawi yakni ala tawali, la ala tafrid. Perhatikan ini penting ini ya. Maksudnya yang hilang dua perawi tersebut ala tawali, secara beruntun, tidak secara terpisah. La ala tafrid, tidak secara terpisah. Kalau secara terpisah misalkan Nah barakallahu fikum lima ya misalkan hadatsana al-awwal. Langsung qala hadatsana na barakallahu fikum sampai sampai lima ya. Al-awwal, as-tsani, as-tsalits, ar-rabi', al-khamis. Qala hadatsana al-awwal, qala hadatsana ar-rabi'. Nah, hilangnya perawi dua ini beruntung enggak? Namanya apa? Mudhal. Nah, kalau misalkan lima ini hilangnya tidak secara beruntun tapi nah barakallahu fikum terpisah atau di, tidak kita katakan apa? berpencar gitu hilangnya. Qala haddatsana al-awwal. Qala haddatsana al tsalits Qala haddatsana al-khamis. Sebentar enggak hilangnya? Berarti apa? Munqati'. Nah, kita akan mudah sekali. Naam, famasalan idza kana sanaduhum. Naam, idza kana sanaduhum sebagai contoh apabila sanadnya mereka adalah al-awwal was-tsani was-tsalits al rabi empat berarti kan? Wasaqata ats-tsani was-tsalits. Nah, yang hilang dua dan tiga. beruntut dengan hilang Hilangnya secara beruntun ini kan? Naam secara urut fa dari sama mu'dalan. Ini dikenal dengan mu'dal ustadz kata rawiyan 'ala tawani. Dikarenakan hadis tersebut hilang dua perawi secara beruntun atau secara urut, tidak secara terpencar, tidak secara terpisah. Wa kalau ustadz kata salah sahfa aksar 'ala tawani. Demikian pula kalau hilang perawinya itu tiga atau lebih, intinya secara beruntun, tidak secara tidak secara terpisah maka dikatakan apa mu'dal. Wa idza saqata min tsani war rabi' wa hadza munqati. Apabila yang hilang itu perawinya dan yang kedua kemudian yang keempat, berarti antara nah barakallahu fikum yang ditinggal yang dihilangkan berarti apa? Yang ketiga kan? Nah, seperti itu berarti apa? Munqati, fa hadza munqati. Kamu belum ini? Naam. Li'anna wa in saqata minhu rawiyan, dikarenakan walaupun hilangnya dua perawi, walakinnahuma laysa 'ala tawali. Yang pertama hilang, yang ketiga hilangnya enggak. Nah, yang awal hilang, yang salat hilang. Tapi hilangnya apakah beruntut? tidak tidak secara beruntun, namun secara terpencar secara terpisah ini namanya apa? Namanya munqati'. Naam. Mahfum soalnya, ya? wa idza saqata minhul awal wal akhir. Kalau seandainya hilang itu adalah yang pertama, enam Dan yang akhir fa hadza mu'allaqun mursalun. Paham ya? Yang pertama langsung hilang, yang akhir juga hilang. Berarti apa? pertama mu'allaq, yang kedua mursal, dua langsung jadi langsung. Mu'allaq, naam. Mu'allaqun mursalun. Eh, seperti itu. Ai annahu mu'allaqun bi'tibari awal sanad. Dikatakan mu'allaq karena hilangnya karena di awal sanad, ditinjau dari awal sanadnya hilang. Wa mursalun dan mursal bi'tibari akhir sanad, ditinjau dari akhir sanadnya yang hilang. Wa kullu hadhihi aqsam tu'tabaru min aqsamid dha'if. Dan masing-masing pembagian ini dianggap pembagian yang dhaif, termasuk aziz dhaif. Wa idza wajadna haditsain ahaduma mu'dal wal akhar munqati' aw mu'allaq aw mursal fa innal mu'dal ashaddu da'fa apabila kita menjumpai dua hadis. Salah satu di antara keduanya mu'tal yang satunya munqati. Atau mu'allaq, yang satunya mursal atau mu'allaq atau mursal, fa inal asad ashaddu dha'fa. Karena mu'tal apa? Nah, karena dikarenakan beliau apa? Kesungguhnya yang mu'tal itu lebih parah lemahnya karena yang dijatuhkan secara urut atau beruntun tadi itu. Nah, nusa kata min rawiyan 'ala tawani. Dikarenakan hadis tersebut hilang dua perawinya secara beruntun atau secara beruntun. Nah, maksud ya. Aywana barakallahu fikum hafizakumullah seperti itu. Naam. Berikutnya qala al-mu'allif rahmatullah alaih. Naam al-Imam al-Baiquni wa ma atamudallasan nau'ani. Sekarang berkaitan masalah naam barakallahu fikum pelaku seorang perawi. Dikatakan mudallis, hadisnya ditadlis, eh, dikaburkan itu bagaimana? Nanti ada perawi yang enggak disebutkan karena mungkin karena gengsi, karena itu muridnya sendiri, eh, dikaburkan. Tujuannya apa tujuannya? Di tujuannya sebagian para ulama menyebutkan adalah agar memperindah sanatnya itu. Hadatsana fulan, qala hadatsana fulan. Seharusnya dia menyampaikan hadis itu dari si fulan yang diambil itu. Karena si fulan itu lemah, lemah dalam masalah hadis, sama dia dihilangkan. Langsung ngambil yang di atasnya yang apa yang dia thiqah. Agar sanat itu kelihatannya bagus. Paham ya? Nah, seperti apa? Seperti nah secara bahasa seperti misalkan ada orang mau jual rumah, temboknya sebenarnya itu sudah jelek, sama dia dipoles dipoles pakai apa gitu, dijempol istilahnya ya. Nah, kelihatannya bagus, kelihatannya masih baru. Nah, itu namanya tadlis juga. Paham ya? Secara bahasa kita lihat nanti. Naam, wa qalu wa ma ata mudallasan naw'ani. Naam, jadi ada mudallis, ada mudallas, ada tadlis. Perbuatan yang tadlis, orang yang mudallis, hadis yang terjadi tadlis di dalamnya namanya apa? Mudallas. Apa itu ya? Nah, Nanti ada yang namanya tadlis tasfiyah dan semisalnya perlu diperhatikan. Wa qalu ma hatta mudallasan naw'ani hadha wal qismul 20 min aksamil hadits al-madhkura fi hadzal nadhm. Inilah pembagian yang ke-20 dari pembagian-pembagian hadis yang disebutkan dalam matan atau pada puisi ini. Fa mudallasan halun min fa'il ata. Nah, jadi hal untuk ata itu wa ata mudallasan. Naam. Dan hadis yang dibawa oleh seorang perawi dalam keadaan sudah ditadlis gitu. Oh, itu maksudnya ya. Wa naw'ani khabar mutada, naw'ani khabar untuk mubtada, wa ma ism mausul bi makna allazi, yakni waladhi atau mudallatan naw'ani berarti ma itu ma mausulah kimal harfin mutada'nya. Paham ya? Khabarnya mana? Naw'ani. Enggak jadi iskal mutada. Eh. Nah, barakallahu fi khabarnya musanad tidak jadi iskal biarkan, enggak masalah. Nah, paham tidak? Nah. mau salah ya? Ayo wa na'am. Waladhi atau mudallatan naw'ani. Naam. Dan hadis yang orang itu mendatangkan Nah, seorang perawi mendatangkan dalam keadaan sudah ditadlis pada dua jenis. Apa itu ya? Naam. Wa qalu mudallasan al-mudallas ma'khudh min tadlis Dallasa yudallisu tadlisan mudallisun mudallas. Nah, itu kan sorofannya seperti itu. Wa asluhu min ad-dulsah. Ya, sumbernya pada asalnya dari mana? Dulsah wa hiya ad kegelapan. Karena sudah digelapkan perawinya nampak enggak perawinya? Enggak nampak. Perawinya yang semula dhaif karena digelapkan akhirnya enggak nampak kalau ternyata dia ngambil dari orang yang dhaif. Yang ditampakkan yang sikoh yang di atasnya lagi. Allah musta'an. Nah, ini namanya tadlis ya. Barakallahu fikum tadlis. Nah, Allah musta'an. Wa tadlisu fil bai' huwa an yudhira al-mabi' Naam bi sifatin ahsan mimma huwa alaihi fil waqi'. Nah, bentuk tadlis, penyamaran, penipuan, kan mirip dengan penipuannya. Di dalam jual beli adalah seorang penjual menampakkan barang jualannya itu dengan sifat yang lebih bagus daripada kenyataannya. Paham ya? Nah, daripada kenyataannya. Misalkan, nah barakallahu fikum, satu ranjang itu, satu keranjang ya, itu tomat semua isinya. Padahal yang di bawah itu yang busuk-busuk ya. Ditampakkan yang atas apa? Yang bagus-bagus. Terus kemudian mengatakan ini bagus semua ini. Kulaannya ngambilnya baru tadi pagi. Akhirnya dibeli sama orang. Setelah di taktis, diteliti ternyata banyak yang busuk. Berarti dia melakukan tadlis di situ. Ya dikenal dengan penipuan istilahnya. Sekarang menipu juga nggak tadlis menipu menipu seorang pendengar atau orang yang ingin meriwayatkan hadis seakan-akan hadisnya itu normal bagus sanatnya karena ada perawi yang dibuang itu loh paham ya nah ditadlis sama dia disembunyikan nggak ditampakkan sehingga nampaknya bagus padahal hadisnya itu kalau disebutkan perawi yang lemah tadi mungkin ada ilahnya paham itu maksudnya ya ada penyakitnya ya, perlu diperhatikan seperti ini contoh lain misal an yusan an yusriya al-laban fi dar'il bahimah atau orang penjual hewan Ya, barakallahu fikum. Seorang itu menjadikan susu hewan tersebut atau susu tersebut pada apa? payudara binatang ternak tersebut. Jadi, sebelum dijual, nah barakallahu fikum susunya enggak diperas. Namanya, biar kelihatannya tuh enam hewan sapi misalkan ya, biar kelihatannya itu susunya tuh banyak itu loh. Nah, akhirnya harganya mahal. Nah, seperti itu contohnya. kita tulis itu padahal aslinya sedikit. Au an yusbigha al-jidar bi asbaghin yadhunnu rai annahu jadid atau seseorang itu menambal tembok nah menambal sebuah tembok dengan tambalan-tambalan yadhunnu rai yang mana yang membuat orang yang melihat itu melihat bahwasanya itu baru apa maksudnya ya rumahnya sudah jelek sudah kotor ada lubang-lubangnya nah, lubang-lubangnya ditambal dengan tambalan yang harganya pun murah lagi Amnya akhirnya dicat kelihatannya bagus baru. Nah itu. Nah, itu termasuk jenis tablis Nah, maknanya salah bahasa. Wa huwa laisa kadzalik. Padahal enggak seperti itu. Maksudnya padahal tidak baru gitu loh karena adanya polesan-polesan tadi itu. Nah, seakan nampak baru. Nah, hadis sudah sana Aslinya hadisnya itu dibicarakan kalau seandainya nampak perawi yang lemah tadi itu. Tapi sama perawi ini, perawi yang lemah tadi yang dianggap lemah, yang diambil darinya tadi dijatuhkan, dihilangkan. Ngambil perawi yang di atasnya itu yang sikoh. Akhirnya nampaknya semua sikoh itu loh. Ya, na'am. Wa amat amat tadlis fil hadis fa yang qasmul qismain. Adapun masalah tadlis dalam masalah hadis itu terbagi menjadi dua. Kama qala al-mu'allif rahimatullah alaih sebagaimana diungkap oleh mu'allif rahimatullah alaih wa ma adamu wa ma atamudallasan nau'ani dan apa-apa yang dibawa oleh seorang perawi sebuah hadis yang sudah ditadlis itu ada dua jenis. Wa ba'dul ulama yuqassimuhu ila thalath aqsam. Sebagian para ulama membagi Nah, barakallahu fikum hadis yang sudah ditadlis ini menjadi tiga pembagian Khulasahnya barakallahu fikum rahimakumullah masalah nah barakallahu fikum tadlis ini nanti ada tadlis taswiyah, kemudian juga ada tadlis nam syuyukh dan yang semisalnya. Yang jelas nah barakallahu fikum kalau seorangnya itu terkenal mudallis, itu kalau membawa hadis atau menyampaikan sebuah hadis, nah barakallahu fikum rahimakumullah tidak diterima kecuali dia terang-terangan nam di tempat yang lain, riwayat yang lain tentang dia mendengar hadis tersebut dengan lafaz sami itu atau misalkan seperti itu.